wa kullu bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala. Pada pertemuan-pertemuan terakhir disebutkan tentang keimanan pada Allah <clears throat> meliputi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkaitan dengan rukun iman, tentang al-qada wal qadar, dan terakhir kita masih membahas tentang permasalahan karomah untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu bima jaa fi karomatihim. Dan kita beriman dengan apa yang datang dari karomah. Kemuliaan-kemuliaan yang datang dari mereka orang-orang soleh. Wasani sikot min riwayatihim dan apa-apa yang sahih yang benar kabar yang benar bukan kabar yang dusta dari orang-orang yang terpercaya asikot tentang riwayat-riwayat mereka benar-benar datang kabar tersebut kisah tersebut bahwa mereka mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebelumnya beliau menyebutkan bagaimanapun keadaan orang soleh tersebut yang Allah muliakan diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak bisa melebihi dari keadaan para nabi sehingga belum mengatakan di awal sebelum bahasan kita ini wala nufaddilu ahdan minal auliya ahadin minal anbiya salam. Dan kita tidak melebihkan seorang pun dari minal auliya dari para wali-wali Allah. Seorang pun dari orang-orang soleh kita tidak lebihkan atas seorang pun dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa naqul dan kita katakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah nabiun wahid, satu nabi afdal lebih afdal min jamil aulia dari semua wali-wali Allah bagaimanapun keadaan mereka dari khariqul adah karomah yaitu khariqul adah suatu yang keluar dari kebiasaan khariq melubangi adah kebiasaan yang, yang tidak biasa suatu yang tidak biasa mereka tetap di bawah para nabi kemudian kita sebutkan kita mendapat termasuk dari tokoh dari tokoh-tokoh ittihadiyah ataupun hululiyah Walaupun sebenarnya membedakan yang kita kenal dengan wahdatul wujud oleh istilah orang-orang Jawa manunggalin kaula Gusti bergabungnya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu Ibnu Arabi ya tokoh itihadiyah hululiyah Allah bergabung dengan makhluk termasuk disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Iz dengan jelas walakin Ibnu Arabi amsalhi munafikun sanadiqah akan tapi menurut Arabi dan semisalnya ada orang munafik orang-orang zindik munafik eh, iktikadi seperti Halaj Ibn Arabi ini dan sebagainya yang mana di antara pendapat Ibn Arabi ini zindik munafik walaupun disebutkan juga di muamalah sebagaimana muamalah kaum muslimin kan dia menambahkan keislaman disebutkan di buku dia yang terkenal namanya Fusus ya ketika menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Mutawan Ali <clears throat> ini permisalan Nabi Masali wa Masali Ambiya permisalan aku permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan permisalan para nabi seperti seorang bangun rumah kemudian tersisa satu tembok libnah liben satu yakni batu bata dimisalkan bahwa kedudukan khatamil aulia akhirnya dari para wali-wali itu melebihi kedudukan para nabi. Ini adalah kufrun, sindik, munafik. Ya, misalkan buah nabi itu Nabi SAW akhir dari para nabi, beliau itu adalah seperti bangunan sudah selesai tinggal satu batu bata, itulah Nabi SAW sehingga menjadi bagus bangunan tersebut. Adapun dia berpendapat Ibn Arabi ini bahwa wali akhir dari para wali-wali maka dia ini melebihi dari keadaan Nabi SAW. Kalau para wali ini maka dia adalah batu bata yang terbuat dari emas Adapun nabi sekedar dari perak ini adalah kafir. Ya sudah lewat pembahasannya. Dan lulusan jamaah meyakini adanya karomah bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Menyelisih pendapat orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari <clears throat> tentang permasalahan ini. Dan kalau kita perhatikan bahwa karomah sudah kita sebutkan panjang lebar pada pertemuan terlewat sebagiannya itu menunjukkan juga <clears throat> keutamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam baik para sahabat ataupun ya setelahnya para tabi'in demikian juga umat-umat sebelumnya dengan karomah itu menunjukkan keutamaan Nabi yang diikuti. Ya di antaranya. Sehingga disebutkan di sini yang bisa ditulis wa itadammanu wuku hadhil karamat hukmun wa masalih katsirah ahamuha sebuah oleh Al Imam Muhammad Khalil Haros di sarah Akidah Wasitiyah karena ini juga pembahasan dalam Akidah Wasitiyah tentang masalah karomah ini. Ya. Ketika menjelaskan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di Akidah Wasitiyah min usuli ahli sunnah wal jamaah tasdik bi karomatil aulia di antara pokok-pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah dalam benarkan karomah karomah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yajidillah ala idhim dan apa yang Allah alirkan Allah jalankan dengan sebab tangan-tangan mereka min khawarij al-adat dari suatu yang keluar dari kebiasaan-kebiasaan min aunwa'il ulum wal mukasyafat dari berbagai macam bentuk ilmu-ilmu wal mukasyafat bisa menyibak sesuatu yang dikenal dengan firasah mempunyai firasat yang tajam wa il qudrah wa ta'thirat mempunyai kemampuan-kemampuan jenis-jenis kemampuan-kemampuan seperti berjalan di atas air terbang di udara wa ta'sirat bekas-bekas dari apa yang dia lakukan mengaruhi sesuatu ya Allah jadikanlah tanah ini menjadi emas bisa terjadi sebuah dari menurut Rajab dalam jam ulu Malikam beberapa hal-hal karomah ya ini seperti kisahnya disebutkan oleh Ibnu Rajab walaupun tidak disebutkan sanad tapi kita menyebutkan ya sebutkan di sini bahkan Haywah bin dari Daikul Ais dan ada seorang ulama Haywah bin Surayh terkenal ini. Beliau sangat miskin sekali. doyek sempit kehidupannya sekali, sangat sempit sempit sekali. Fakilalahu maka dikatakan pada beliau, "Lau da'uta Allah, kalau engkau berdoa pada Allah, berdoalah pada Allah. Ayu ayyuwasi'a alaik untuk Allah luaskan rezekimu." Ya, dilihat orang ini miskin sekali, orang soleh. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah luaskan rezekimu? Fa akhadha hasah minal ard dia ambil hasah. Ya, ini kerikil ya kerikil dari tanah Pak dia mengatakan Allahumma ja'alha dhaban ya Allah jadikanlah dia ini ya ini jadikanlah kerikil ini mas fasarat tibrah fi kafi jadilah ya sepotong tanah sepotong apa tibrah emas ya tibrah tidak emas jadi kerikil tadi menjadi emas di telapak tangannya Pak dia mengatakan ma khayyara fid dunya illa al akhirah ya tidaklah ma khairun tidaklah lebih bagus di dalam dunia kecuali akhirat lebih bagus. Semakola huwa alamu bima yasul ibadah. Dia yang Allah SWT lebih tahu apa yang lebih pantas bagi hambanya. Ya, ini ini di antara bentuk taksirat. Termasuk usul sunnah wal Jamaah pokok akidah sunnah wal Jamaah meyakini hal demikian. Ini adalah pemberian Allah SWT Ma yajrillah, apa yang Allah alirkan di tangan-tangan mereka dari sesuatu yang di luar kebiasaan. Di antara taksirat ini batu menjadi emas wal maksur an salafil umam dan apa yang maksur ini disebutkan dari umat-umat terdahulu salif salif ini terdahulu dari umat-umat fi suratil kahfi Allah sebutkan di surat al-kahfi ya tentang tujuh pemuda-pemuda It awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana hayy lana min amrina rasyada Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rasulkan surat Al-Kahfi. Yang kedelapan adalah anjingnya. Ya, demikian. <clears throat> Wa ghairiha dan yang selainnya wa an sadri hadil ummah. Demikian juga dari awal dari umat ini dari para sahabat minas sahabah wa tabi'in dan para tabi'in sairi firaqil ummah dan semua dari kelompok-kelompok umat. Wahya mawjudah fiha ila yaumil qiyamah. Ini ada terus menerus sampai hari kiamat kita meyakini tentang masalah ini. Ya, <clears throat> demikian. Ini menyelisih pendapat orang-orang ya Mu'tazilah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Haros di sini di syarah beliau, Ya tadaman wuku hadil karamah dan mengandung terjadinya karamah-karamah ini hukum-hukum dan masalah-masalah kasih yang banyak. Ahamuha di antara paling penting yang bisa tulis, Ini terjadinya karamah-karamah ini itu ada hikmah-hikmah dan masalah-masalah yang banyak. Di antaranya yang paling penting, awal yang pertama anha kal mujizah. Sungguhnya seperti mujizat. Sudah kita sebutkan tentang definisi mujizat, Menunjukkan a'dhami dalalah ala kamali qudratillah. Menunjukkan atas paling besarnya dalil tentang kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama karomah ini menunjukkan apa yang pertama? Seperti mukjizat menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa berjalan di atas air. Seorang bisa terbang di udara. Seorang bisa menjadikan batu menjadi emas. So, jadi seseorang bisa hidup 300 tahun. Kalau bisa bim salasami'atin berarti saat 309 tahun. Itu hitungan Hijriah, kalau Hijriah hitungan Masehi 300 tahun. 309 tahun. Bisa hidup tanpa makan dan minum keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Dzulqarnain bisa membuat tembok yang besar. Demikian juga mari kita sebutkan teman terlewat tentang seorang ya Waqala rajulun indomil ilmi, yakni kisahnya Nabi Sulaiman. Ya, ketika beliau mengatakan, "Ya ilmalau atuni bi arsya qabla nih muslimin." Siapa bisa membawakan ars sananya Ratu Saba sebelum dia datang dalam badan tunduk. Qala rajulun Ya, berkata ifrit ifritu minal jinni, berkata ifrit dulu dari jin. Aku bisa mendatangkan sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Kalau belum, ya berkata seorang laki-laki yang Allah berikan ilmu anak tiga bi qabla yartada indikator tarfuk sebelum engkau mengerdipkan matamu aku bisa datangkan. Nah, ini termasuk apa? Karomah. Ya, bagaimana orang bisa mendatangkan kursi sana ars demikian besarnya dalam waktu kedipan mata. Sehingga boleh disebutkan oleh ya Ibnu Taimiyah tadi dari umat-umat terdahulu juga. Ini semua menunjukkan apa? Seperti mujizat menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu <clears throat> Wa annahu fa'alima yurid. Allah adalah zat yang Maha berbuat terhadap apa yang Allah, apa yang Dia kehendaki. Ini yang pertama ya. Ini mengandung karomah itu yang pertama apa? Seperti mukjizat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh beliau, wa anna lahu fawq sunan bahwa yakni karomah ini di atas dari kebiasaan-kebiasaan, sunnah-sunnah. Wal asbab muqtada sebab-sebab biasa. Sunanan ukhra, sunnah-sunnah yang lain la yaqu 'alaiha al bashar, tidak bisa terjadi padanya pengetahuan seorang Bagaimana Kita bisa e, membayangkan kursi yang besar bisa datang dalam kerdipan mata. Harus melewati tembok, harus melewati ini ini bisa. Bagaimanalah tidak bisa kita pikirkan. Ya, mungkin berkilo-kilo melewati hutan-hutan dan sebagainya atau padang pasir. Ya. <clears throat> Wala tudrikuha amalahum tidak bisa mendapatkannya amalan-amalan mereka Famin dalika kisah ashabi kafi bukan oleh Syekh Muhammad al Ros ini kisah ashabul kafi tadi. Wa naum alladzi Allah dan tidur yang Allah buat untuk mereka ini di waktu yang panjang badannya dijaga dari kerusakan 309 tahun. Demikian juga minha ma'akrama Allahu bihi Maryam Binta Imron, demikian juga Allah muliakan Maryam, pintu Imron. Sampai Nabi Zakaria merasa heran, Nabi ya Walaupun kita sebutkan bahwa Nabi satu Nabi saja itu melebihi semua dari wali-wali Allah Subhanahu Wa Min isolirik dari datanya rezeki kepada Maryam dia di mihrab sampai ajaba sampai merasa heran dengannya Zakaria alaihissalam. Dari mana ini? Qala anna laki hadza qalat huwa min indila in Allah yasukum Isa bi hisab. Demikian juga Nabi Isa tidak ini dengan sebab eh, Maryam ini mengandung Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak. Demikian juga kelahirannya bagaimana? Ya kisahnya panjang. Yang kedua, di antara hikmah dan maslahat dari karomah ini, anawuka karomat al aulia fi haqiqah mujizah lil anbiya. Adanya karomah itu, ya adanya karomah dari orang soleh ini juga menunjukkan ya secara hikmatnya itu adalah mujizat untuk nabi tersebut juga. Ya. Jadi adanya karomah yang dimiliki oleh Wali-wali tersebut itu secara hakikatnya adalah mukjizat bagi nabi. Ya, karena karomah itu tidaklah muncul kecuali karena berkahnya orang tersebut mengikuti nabi-nabi mereka. Ya, berkahnya orang-orang soleh itu mengikuti nabi-nabi mereka. Kalau mereka bukan orang yang soleh, tidak mungkin terjadi. Jadi juga sudah kita sebutkan, ya tentang apa <clears throat> perbedaan antara karomah yang itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya dengan perbuatan yang dimiliki oleh wali-wali syaiton sudah kita sebutkan perbedaannya. Yang ketiga, di antara hikmah dan maslahatnya, ana karamat karamatil aulia hilal busra alladhi ajalaha Allah lahum fid dunia Yang ketiga yaitu apa? Karomah wali tersebut kabar gembira yang Allah segerakan di dunia. Itu yang ketiga. Jadi itu adalah kabar gembira. Ya Allah segerakan bagi wali tersebut di dunia. <clears throat> Kemudian disebutkan juga bahwa karomah ini terus menerus tidak akan terputus akda terus sampai hari kiamat. Ya, dan mungkin adalah falasifah orang-orang ahli filsafat. Sebagaimana mereka juga mengingkari adanya mukjizat orang-orang ahli falsafah ini. Demikian juga mengingkari karomah itu wa angkara karomat aidan mu'tazilah wa ba'du asy'ariyah demikian sebagian dari pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Kenapa? Karena beranggapan itu mirip dengan mukjizat. Tidak mungkin ada karamah karena berarti mirip, mirip dengan mukjizat. Nah, ini ada pendapat yang batil. Beda kalau mukjizat datang dari para nabi, para rasul. <clears throat> Dan bagian membantah, membantahnya? Bantahnya adalah ya dakwah batilah. Ini adalah sesuatu yang batil, pengakuan yang batil yang mengatakan karomah seperti mujizat. Ini batil. Kenapa di anal karomah kama kulna la taktarin dakwa risalah. Karena karomah itu tidak berkaitan dengan apa? mengaku sebagai rasul. Orang yang mendapatkan karomah ini tidak akan mengatakan dia sebagai rasul ataupun nabi. <clears throat> Kemudian juga ya disebutkan oleh Para ulama ya, sudah sudah tadi kita sebutkan bahwa kita meyakini adanya karomah yang Allah berikan kepada wali-walinya. <clears throat> Disebutkan oleh Al-Imam Abil Is bahwa kemuliaan itu sifat kesempurnaan kembali kepada tiga. Fasifatul kamal tarju ila salasah. Sifat kesempurnaan itu kembali kepada tiga dan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat ke-50. Jadi kesempurnaan itu kembali pada tiga. Disebutkan di surat Al-An'am ayat ke-50, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah." Katakan Imam Ahmad, "La aqulu lakum tidaklah aku ucapkan pada kalian indi khazainullah." Sesungguhnya di sisiku perbendaharaan Allah, harta-harta Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sisiku. Ini kesempurnaan bersama adalah kesempurnaan apa? Kesempurnaan berupa harta, kekayaan. Yang ke, yang kedua, wala alamul gaib dan aku tidak mengetahui perkara gaib. Ini. Ini kesemuran yang kedua. Wala aku lakum fi wala aku lakum ini malak. Dan tidak aku, aku katakan sungguhnya aku adalah seorang malaikat. Yaitu apa berarti? Kemampuan, kekuasaan. Ya, kemampuan. Jadi unsur-unsur kesempurnaan itu ada tiga. Yang pertama apa? Kekayaan yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah kemampuan. Sehingga di sini Allah diperintahkan di sini Allah merintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, untuk mengatakan bahwa tidak ada di sisiku itu kekayaan, demikian juga ilmu gaib, demikian juga kekuasaan. Ya, kemampuan kecuali yang datang dari Allah Swt. In attabu ila ma yuha ilayya. Tidaklah yang aku ikuti kecuali apa yang diwajibkan kepadaku. Nah itu, ini diantara dalilnya. Sehingga sifat kesempurnaan kembali kepada tiga. Al ilmu wal kudrah wal gina. Ya bisa ditulis kembalinya kesempurnaan kepada tiga. Ilmu, kemampuan dan kekayaan. Wahdi salasah la tasluh alal kamal illa lillah wahdah. Tiga ini tidaklah pantas secara sempurna kecuali untuk Allah SWT saja. Fa innahu alladhi ahata bi kulli syai'in ilma ya dan seterusnya karena Allah lah yang mengetahui segala ilmu-ilmu dan ya ini kekayaan demikian juga kemampuan ya jadi semua kesempurnaan pada pada tiga ini dan dari tiga ini ada yang kemudian muncul di situ tadi karomah sesuatu yang keluar dari kebiasaan khariqul adah kembali kepada tiga ini ya ini keluarnya dari kebiasaan yang itu semuanya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa berkaitan dengan ilmu, bisa berkaitan ya dengan kekayaan, ya. Al-ghina demikian juga al-qudrah, kemampuan. Sehingga beliau mengatakan Imam Ibn Abil Is, Semal kharik kemudian sesuatu yang keluar dari kebiasaan ini in hasola apabila terjadi kembali kepada tiga ini maka dia sebagaimana amalan-amalan soleh bisa wajib bisa mustabah mustahab bisa mubah ya dan hal seperti ini tiga perkara ini kalau kemudian diberikan kepada seorang suatu yang keluar dari kebiasaan ini bisa kembali kepada apa sababan lil adab wal bukhd bisa menjadi sebab dari adab Allah Subhanahu wa taala demikian juga kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala bisa juga berupa nikmat ya berupa nikmat jadi tergantung dari keadaan jadi orang-orang kadang kalau mendapatkan hal seperti ini, kalau dia kemudian tidak mensyukuri atau bahkan tertipu, bisa membawa kepada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kesimpulannya adalah demikian. <clears throat> Kemudian juga disebutkan oleh beliau ya, tentang bentuk kasyaf wa ta'sir. Bisa menyingkap sesuatu. Demikian juga taksir memberikan bekas, demikian juga pengaruh kepada sesuatu terbagi juga disebutkan menjadi kauniyah dan diniyah. Ya, sebentar rincian demikian. Adapun ya yang kauniyah kamasihi alal ma ya dari karomah itu sesuatu yang keluar dari kebiasaan bisa berupa kauniyah sesuatu yang terjadi dari alam semesta ini kamasihi alal ma seperti orang bisa berjalan di atas air ini kisahnya saat bin Abi Waqqas dan pasukannya ketika melewati sungai ya di perang Qadisiyah di sungai demikian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu wa tayranihi fil hawa bisa berjalan di udara wa julusuhu ya, wa julusi finar bisa duduk di atas api ya ini diantara taksir yang itu kaunia ya bisa memberikan bekas yang bersifat kaunia sesuatu yang dia itu terjadi bisa juga yang dia itu taksir syariah. Ini bekas-bekas yang dia itu berupa syariat. Apa itu imma fi nafsi bi Orang itu taat pada Allah Subhanahu wa taala, wa dan demikian juga rasulnya. Wa masuk bi kitabillah demikian juga berpegang dengan kitab Allah Subhanahu wa dan sunnah Nabi SAW batinan wa dhahiran secara batin demikian juga yang dohir. Ini juga termasuk ya termasuk dari karomah demikian disebutkan. <clears throat> Dan ini juga ya hal-hal seperti ini bisa kembali kepada apa? Bisa kembali apabila dia mensyukuri, maka itu berupa nikmat. Apabila dia kemudian tidak mensyukuri, membawa kepada kemaksiatan dengan kelebihan-kelebihan tersebut, eh, menimbulkan adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan bentuk-bentuk firasah. Kalau tadi kan taksir dari karomah itu berupa bekas-bekas sesuatu yang menimbulkan bekas-bekas seperti tadi berjalan di atas air dan sebagainya bisa bisa juga ya dari bekas-bekas berupa syariah ilmu yang dia miliki ketaatan yang dia miliki kemudian bentuk firasah karomah itu juga bisa berupa firasah berupa ilmu nah, tadi kita sebutkan kesempurnaan balik kepada tiga jadi berupa gina kekayaan ataupun yakni kudrah kemampuan ya demikian juga ilmu jadi disebutkan di sini diantaranya adalah firasat. Wa mimma yang bagi tambi alaihi hauna anal firasah salasa anwa. Demikian juga firasah, firasat. Ini bahasa yang sudah kita pahami. Seorang punya firasat bukan berarti dia mengaku mengetahui ilmu gaib tidak. Kita sering mendengar sebagian orang-orang soleh mengatakan mungkin aku punya firasat. Demikian demikian. Sebenarnya mensahih hadis wattaqu firasatal mu'min, hati-hati kalian dari firasat orang yang beriman. Firasatnya itu kadang benar, ini yang sahih disebutkan para ulama, disebutkan Ibnu Katsir di sini, di tafsir Ibnu Katsir. Yang disebutkan firasat ini ada tiga. Yang pertama imaniyah, yang bisa ditulis firasat. Firasat suatu yang biasa kita pahami secara bahasa. Ya. Ada tiga. Yang pertama imaniyah, firasat yang muncul dari keimanan. Wasababuha nurun yaqdafuhu yaqtafu yaqdafuhu fi qalbi abdihi. Yaitu firasat yang Allah yang berupa cahaya Allah munculkan di hati seorang hamba. Itu firasat yang muncul dari keimanan. Yaitu cahaya yang Allah munculkan di hati seorang. Wa hakikatu hakikatnya apa? Ana khatirun yahjumu alal qalb. Perasaan yang muncul di hati, firasat. Ya, yasubbu ala alaihi kawusubil asad alal farisah. Seperti ya meloncatnya asad singa kepada binatang buruannya. Yani seperti singa menerkam buruannya. Demikian juga firasat demikian. Yani Allah SWT menjadikan cahaya masuk pada hati tersebut. Ya demikian. <clears throat> yang boleh kita yang tidak boleh kita lupa bahwa paling besar karamah harus kita yakini itu adalah istiqomah. Itu jangan sampai kita lupa bahwa paling besar ya dari bentuk karamah itu adalah istiqomah. Jadi firasat yang pertama adalah berupa iman. Wa hadil adalah ala hasbi kuwatil iman. Firasa tergantung dari kuatnya keimanan seorang. Semakin kuat imannya maka semakin tepat firasat dia. Dan disebutkan oleh sebagian ulama, al muka mukasyafatin nafs, menyingkapnya jiwa wa muayyanah ghaib dan dia itu memperhatikan sesuatu yang goib dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yamin maqamatil iman. Ini adalah kedudukan iman. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua adalah firasah riyadhiyah firasat yang dia itu iktisabiah bisa diusahakan ya muncul dengan apa disebutkan ini kalau kita kadang kan ada orang-orang yang melakukan puasa apa itu tidak makan tidak minum ngebleng istilahnya puasa ngebleng atau makan makannya nasi saja atau tidak makan tidak minum tidak buka tidak sahur ini masuk firasah riyadiyah, riyadiyah ini ya dan ini harus berhati-hati Sebutkan ada juga firasat riyadhiyah wa yallati tahsul bil muncul dengan lapar, wasahar tidak tidur sahar begadang, wa dan menyendiri. Sampai di antara mereka bertapa dan sebagainya. Fa inna nafsa idza tajarradat anil awaik karena jiwa itu apabila murni dari penghalang-penghalang saralaha minal firasah untuk dia itu muncul firasat wal kasyf bisa menyingkap bihasbi tajarrud dia tergantung dari kemurnian dia Wadi firasah mustarakah al-min wal kafir. Paham? Jadi firasat yang berupa riyadiyah ini diusahakan ini ini ber, bersekutu padanya mukmin dan kafir. Kafir bisa mendapat seperti ini. Mukmin juga sering puasa, benar-benar membersihkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tadulu tadulu ala iman tidak menunjukkan keimanan. Wala ala wilayah tidak menunjukkan kewalian. Wala tuksyafu an haqqi nafi' tidak juga menyingkap kebenaran yang bermanfaat. Wala antarikin mustaqim demikian juga jalan yang lurus. Bal kasyafaha min jinsi firasah wilah wulah wasabi ibarah ar-ru'ya wal atiba. Bahkan ini seperti ya firasatnya dokter. Dokter ini memahami ini ini, ini. kadang apa? Oh ini penyakitnya ini akan demikian demikian. Paham? Jadi masuk pada definisi ini. Yang ketiga, firasah khalqiyah. Nah, ini juga firasah khalqiyah, bentuk tubuh. Ya, bentuk tubuh seseorang. Wayalati sonafa fiha tiba ogirum. Ini yang membuat buku atau ya tulisan padanya para dokter-dokter. Kenapa ini? Yang ketiga tadi, firasah kholqiyah. Firasat berupa bentuk badan seorang dipelajari. Wastadallu bil khalq alal khulq. Ini fathah khoknya. Ya, kemudian setelahnya domah. Berdalil dengan kholk ini bentuk tubuh seseorang alal khulq atas akhlaknya. Bisa Lima bainahuma al irtibat karena di antara keduanya ada ada kaitannya. Alladzi taqaddathu hikmatullah yang mengandung pada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Istidlal bi sugri ra's. Ya. al kharij anil adah ala sugur akal bisa ditulis seperti pendalilan kecilnya kepala yang tidak biasa menunjukkan kecilnya akal dia juga. Wa kibarihi ala kibarihi. Besarnya bentuk kepala dia ya menunjukkan apa? besarnya akal yang miliki. Nah, sebagian orang cerdas kepalanya besar. Yang nilai IQ-nya istilahnya demikian-demikian sekian-sekian itu sampai sebagian ingin mencangkok dari otaknya itu supaya menyukai cerdas seberang itu karena melebihi. Ulama-ulama kita juga banyak. Sebagai Imam Az-Zuhri wa taala. Ini sampai-sampai dia mendengar itu disebutkan ya, mendengar itu langsung hafal. Sehingga beliau kalau berjalan sebagian ulama itu telinganya ditutup Kenapa ditutup? Karena kalau dia mendengar langsung apa? Langsung hafal. Sehingga disebutkan mursalnya Imam Zuhri itu, mursalnya Imam Zuhri, itu Abu Bakar Muhammad Muslim bin Ubaidillah itu mursalnya kalau dia mengatakan kalau Rasulullah karena beliau itu seorang tabi'in. Harusnya kan berkata sahabat Anas Malik gurunya. Ini murid Anas Malik radhiyallahu paling kuat adalah Az-Zuhri. Harusnya kan ini sana Anas an Rasulillah kan gitu. Ini kalau Imam Zuhri mengatakan dari Rasulullah, ini namanya mursal mursalnya Zuhri itu mesti doif. Kenapa? Karena tidaklah dia mengatakan an Rasulillah kecuali antara dia dengan Nabi itu suatu sebab yang lemah. Sebenarnya mengatakan mungkin mungkin dia lupa, tidak mungkin, nggak mungkin Az-Zuhri itu lupa, tidak mungkin. Dia akan sebutkan nama perantaranya itu antara dia dengan Nabi. Kalau dia langsung mengatakan dari Rasulullah berarti lemah. Kenapa? Nggak mungkin dia lupa. Sehingga mursalnya Imam Zuhri adalah lemah. Kenapa? Karena dia nggak mungkin lupa. Berarti kalau dia langsung mengatakan dari Rasulullah Menunjukkan apa? Bahwa antara dia dengan Nabi itu ada rawi yang lemah. Ada rawi yang lemah sehingga sengaja dihapuskan. Nah, kenapa? Karena hafalan hafalannya kuat. Tidak mungkin dia lupa demikian disebutkan. Soalnya kalau berjalan, ya, kadang orang demikian hafalannya kuat, sedikit-sedikit lewat langsung hafal. Zaman kita mungkin musik dan sebagainya, lagu-lagu, ya sehingga tercampur antara hafalan dia dengan hal-hal seperti itu. Ya demikian. Jadi besarnya kepala menunjukkan besarnya otak dia juga wasiati sadar ala siatil khulq dadanya kelihatan panjang kan gitu luas berarti dia itu penyabar ini ini istilah mereka nah itu ada ada ada pelajaran yang mungkin orang demikian dan sempitnya dada itu menunjukkan orang ini ya berarti tidak sabaran misalnya wabi sebutkan juga <clears throat> wabi khumut ainain ya ya ini kedua matanya itu ada sesuatu ya kerusakan demi menunjukkan kalal nadorihima menunjukkan bahwa pandangannya itu kan itu matanya sudah agak-agak rabun kan kelihatan matanya kayak e, pandangan kosong ini menunjukkan kalal menunjukkan menunjukkan sudah lemahnya pandangan dia nadorihima ya demikian ala baladati sahibihima juga menunjukkan bodohnya wa fi harar qalbihi demikian lemah ya, dari apa hati dia wanita lik sebutkan di sini oleh Syaikh Jamil ketika kita belajar dia mengatakan demikian juga kisah Imam Syafi'i yang terkenal itu kisah Imam Syafi'i itu sebutkan waktu itu dia mendatangi Yaman Imam Syafi'i mempunyai firasah yang kuat itu masya Allah sebutkan kisah yang sahih insya Allah jadi dia datang ke Yaman dia sudah ada firasat sesuatu waktu itu orang ini langsung memberikan jamuan masya Allah jamuan yang banyak sekali kepada dia ya tempat tidur yang mewah, makanan yang lezat-lezat, minuman lezat-lezat. Tapi Imam Syafi'i melihat mata matanya itu biru, ya. Zarak ainain ala bukhl kama ja'ani Syafi'i. Semuanya Syamil demikian dulu. Ya, birunya kedua mata orang itu menunjukkan bukhl, menunjukkan kikir. Ya. Jadi waktu itu dia dan temannya makan dilayani dengan baik, ya. Bahan baik, penginapan baik, makan lezat, minuman lezat demikian. Ketika waktu itu maksudnya sudah merasa suatu ini matanya biru berarti kikir nih. Ya, dia mempunyai pandangan ini, ini masuk dalam masalah ini. Menunjukkan orang yang kikir. Dia sudah merasa orang ini bakhil nih. Kok kemudian berikan makanan ini banyak? Nah, ketika mau pulang, mau pisahan, dia sudah mau naik kendaraan gitu, dipanggil Imam Syafi'i dan temannya. Memangnya aku siapa? Saudaramu apa? Ini hak mansil bayaran untuk penginapan segini, bayaran untuk makanan segini, bayaran untuk minuman segini sini total totalnya banyak. Dari situ Imam Syafi'i meyakini firasat beliau. Aku sudah menyangka orang ini kikir, nggak mungkin dia memberikan. Jadi dermawan dia itu karena apa? Karena ada sesuatu harus dibayar. Barulah dia ya teman itu kemudian ya menyetujui apa yang dikatakan, ya menyetujui apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i Ini ini firasah khalqiyah. Jadi bentuk tubuh seorang sebagian orang mempunyai firasat, oh bakal demikian demikian, seperti kisahnya Imam Syafi'i tadi. Birunya mata seorang menunjukkan kikirnya orang tersebut. Walaupun itu tidak secara mutlak ya, kembali kepada <clears throat> orang yang melihatnya tadi, yang punya firasat tadi. Ya, insyaallah demikian. Jadi sesuatu yang korek keluar dari kebiasaan seperti ini bisa mengangkat derajat seorang ya sehingga disebut Imam Ibn Abil Is melihat nas karena nas bihadil umur salah sah aksam ini kesimpulannya oleh karena ini keadaan manusia di dalam tiga perkara yang yang di luar kebiasaan ini tadi dalam hal yakni kemampuan dalam hal ilmu demikian juga ya dalam hal <clears throat> e, kekayaan terbagi menjadi tiga kismun tartafi darujatuhum ada tingkatan orang yang terangkat derajatnya dengan sesuatu yang yang di luar kebiasaan itu semakin bertakwa pada Allah ya bi kharaqil ada dengan sesuatu yang di luar kebiasaan ini dengan karamah dia miliki wa qismun yata'aradu biha adabilah. jenis yang kedua membawa dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala wa qismun yakunu fi haqqihim bi manzilati mubahah tingkatan yang ketiga di hak dia itu seperti sesuatu yang mubah hartanya banyak banyak banyak sesuatu yang mubah misalnya demikian kita baca al-fusul